Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd uh, <clears throat> InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan Membahas Pembahasan yang sangat penting merupakan kebutuhan kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia yaitu bagaimana kita mencari rezeki maka Islam alhamdulillah agama yang sempurna sehingga semua lini kehidupan manusia tidak luput dari penjelasan yang sangat hebat oleh Islam ini demikian juga masalah bagaimana seseorang mencari rezeki sudah dijelaskan panjang lebar dalam Islam ini secara detail. Maka dari itu seorang muslim hendaknya sebelum dia melangkah kakinya maka hendaknya memperdalam demikian juga menghiasi dirinya dengan ilmu agama karena ilmu agama inilah yang akan mengantarkan manusia kepada jalan yang benar Fabbada bil ilma bil eh, bil ilmi qabla al-qawli wal amali sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala beliau mengatakan hendaknya setiap orang seperti Allah taala yaitu Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah taala kemudian bertobatlah terhadap perbuatan dosa yang kalian kerjakan di sini kata Imam Bukhari mengatakan fabada abil ilmi Allah taala dalam ayat ini memulai segala sesuatu dengan ilmu fa'lam sebelum seseorang itu melangkah kepada minal qawli wal amal berupa ucapan yang ingin diucapkan atau perbuatan yang ingin diperbuat maka hendaknya setiap orang muslim membentengi dirinya dengan ilmu agama kenapa karena Seorang yang berjalan tanpa ilmu seperti manusia yang berjalan tanpa cahaya, hidup di kegelapan sehingga ketika manusia hidup dalam kondisi gelap gulita, tidak punya ilmu, maka pasti akan dijerumuskan oleh syaitan menuju perbuatan-perbuatan yang keliru dan itu pasti. Maka dari itu Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sedikit membicarakan tentang fikih muamalah yaitu fikih Bagaimana adab seseorang ketika ingin mencari rezeki baik jual beli maupun yang lainnya. Dan kita akan membaca tentang sebuah hadis yang dikumpulkan oleh imam besar yaitu imam yang dikenal dengan namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beliau karena orang yang besar ulama yang ilmunya sangat kokoh dari berbagai macam ilmu baik ilmu fikihnya, ilmu hadisnya dan yang lainnya sehingga karangan beliau pun berbobot. Dan biasanya karangan seseorang itu menggambarkan keilmuan orangnya. Setiap ulama yang ilmunya luar biasa, maka karangannya pun sangat berbobot. Sehingga karangan itu sangat menentukan. Maka dari itu kitab ini Bulughul Maram karena yang menulis adalah imam besar yaitu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sehingga kitab ini dijadikan standar oleh para ulama-ulama setelahnya. Banyak di antara mereka yang mensyarah dan yang lainnya. Kenapa? Karena berbobotnya kitab ini. Kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ini. Dan kitab Bulughul Maram ini beliau tulis yaitu uh, sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala karena beliau mazhabnya Syafi'i sehingga beliau mengacu dalam menyebutkan hadis pun sesuai dengan eh, rujukan-rujukan uh, dalam fikih Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan para ulama zaman dahulu itu mereka biasa bermadzhab. Sehingga jangan sampai kita orang-orang belakangan yang ilmu kita masih cetek, ilmu kita masih kecil sekali, kemudian kita mencaci maki orang-orang yang bermadzhab. Kenapa? Ulama-ulama besar kita pun namun mereka walaupun bermazhab bukan berarti mereka taklid buta kepada mazhabnya. Mereka bermazhab untuk mengantarkan kepada ilmu. Kenapa? Karena mereka belajar. Kalau orang belajarnya itu semrawut, yaitu semuanya dipelajari, tidak akan benar ilmunya. Namun terkadang ulama-ulama itu masuk dalam satu fikih seperti Utsaimin misalkan. Dalam masalah fikih, beliau adalah fakihu hadal asr, dijuluki sama para ulama yaitu orang fakihnya zaman ini. Namun bagaimana mazhab beliau? Mazhab beliau Hambali. Demikian juga ulama-ulama kita Imam Nawawi, Imam bin Muhajir dan yang lainnya mazhabnya eh, Syafi'i. Berarti apa? Berarti tidak ada masalah seseorang itu bermadzhab. Namun jangan sampai tingkatan taklid buta tidak boleh keluar dari mazhab walaupun mazhab itu keliru dalilnya yaitu lebih kuat dari dari dari segi dalilnya lebih kuat mazhab yang lain namun kita masih kokoh di atas mazhab tersebut jelas ini tidak dibolehkan sehingga uh, Imam Hajar mengarang kitab ini Bulughul Maram kitab yang sangat agung sekali terlebih kitab yang memuat dalam masalah kitab berbuyu maka di sini uh, sebelum kita memulai tentang pembahasan uh, kitab atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam bin Hajar saya ingin menyebutkan beberapa mukaddimah penting sekali tentang masalah jual beli baru kita nanti akan masuk dalam hadis. Hadis yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dua hadis ini pada pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ada 10 masalah yang akan saya sebutkan. Pertama, tentang biografi ringkas dari Imam Ibnu Hajar. Bagaimana sih keilmuan beliau? Kenapa kalau seseorang tidak kenal Eh, suatu benda kata para ulama almaru aduwu jahlihi seseorang itu menjadi musuh bagi apa yang dia bodoh terhadapnya orang kalau dia tidak kenal otomatis tidak mungkin dia cinta kepadanya namun kalau dia itu mempelajari mengetahui semakin dekat dia dengan apa-apa yang dipelajari sama dia maka di sini sebelum kita mempelajari kitab yang ditulis oleh imam besar ini yaitu Imam Al-Hafidh Nuhajar Hajar Sedikit saya sebutkan biografi beliau sehingga kita tahu bagaimana keilmuan beliau ini. Nama beliau aslinya adalah Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Jadi namanya Ahmad bin Ali bin Hajar. Nisbatnya Ibn Hajar itu kepada kakeknya. Dan itu biasanya sering para ulama seperti itu nisbatnya kepada kakek yang berapa. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan namanya Syafi'i tidak. Syafi'i itu kakek Kakeknya yang berapa? Jadi namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Yafi bin Syah bin Syafi, kakek yang kelima. Seperti tulis Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu nisbat kepada kakeknya bukan beliau. Kakeknya. Sehingga terkadang ada seorang ulama itu dinisbatkan kepada kakeknya. Contohnya seperti ini, Ahmad bin Ali bin Hajar. Padahal kakek eh, bapaknya siapa namanya? Ali, berarti namanya Ibnu Ali. Namun tidak dikenal malah Ibnu Hajar kepada kakeknya. Berarti namanya Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani. Dan disebut beliau dinamakan dengan Asqalan. Asqalan itu suatu tempat atau sebuah kampung kecil di Palestina. Di Palestina. Ini kampung kecil namanya Asqalan. Disitulah Imam Ibnu Hajar dinisbatkan dari kampung kecil ini namanya Asqalan, yaitu yang terletak di Palestina. Dan bahwa beliau juga, yaitu beliau ini Imam Ahmad ini atau Ibnu Hajar ini memang beliau terlahirkan dari keluarga ulama. Bapaknya seorang ulama besar dan bapaknya itu fakih, yaitu ulama besar dalam masalah fikih, dalam masalah bacaan Al-Qur'an, dalam masalah yang lain. Sampai bapaknya itu menjadi qadhi, menjadi mufti zaman itu. Maka anak yang dilahirkan dari keluarga yang berilmu ini wajar kalau menjadi seorang ulama. Kenapa? Karena pengaruh pendidikan keluarga ini yang menentukan seseorang apalagi ibunya. Demikian juga orang tuanya ketika mendidik anaknya. Maka dari itu kalau seandainya ada seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatun ibu itu bagikan sekolahan pertama kali anak. In a'dattaha a'datan sya'ban syab, syab, tibal a'raqi. Jika kamu menyiapkan ibu-ibu yang kokoh dan unggul niscaya akan lulus dari sekolah yang pertama anak ini generasi-generasi yang pokok dan unggul. Dan ulama-ulama besar kita ini biasanya mereka lahir dari keluarga seorang ulama juga. Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dari dianya sendiri Ahmad, beliau sendiri bapaknya, kakeknya, tiga silsilah itu semuanya ulama besar madhab Hambali. Bahkan kakeknya Abdul Barokat lebih tinggi ilmunya. Abdul Barokat itu ilmunya luar biasa kakeknya. Sehingga kalau muncul seorang anak dari keluarga yang hebat seperti ini muncul seorang yang sangat unggul juga. Dilihat dari makannya, diatur sama bapaknya sehingga tidak boleh makan dari sesuatu yang haram. Demikian juga bagaimana kehidupan setiap harinya dididik sama bapaknya. Sampai Syekhul Islam ini karena pendidikan orang tuanya sejak kecil hafalannya luar biasa. Sampai zaman itu sejak dia masih kecil sudah terkenal hafalannya. Maka orang-orang berbondong-bondong kepada dia, ingin mengetes Akhirnya ada seseorang ketemu dia, di tes bagaimana hafalannya, dituliskan di papan tulis hadis panjang. Kemudian suruh baca, wa Ahmad coba baca." saya tulis ini. Dibaca, sudah dibaca selesai, dihapus. Ayo coba ulangi. Diulangi dari huruf pertama sampai akhir tidak ketinggalan satu huruf pun. Sekali baca hafal. Dari sejak kecilnya. Kenapa? Karena pendidikan orang tuanya dan orang tua yang sangat mempengaruhi terhadap tabiat dan karakter anaknya. Dan imam ini, yaitu Imam Al-Hafidh Muhajir ini, beliau lahir pada ta eh, pada tanggal 12 Syaban tahun 773 di Mesir, Hijriah di Mesir. Dan beliau ketika dilahirkan ibunya meninggal dunia. Sehingga ibunya meninggal dunia dan diasuh sama bapaknya, diasuh dengan ilmu yang kokoh. Sehingga umur 9 tahun beliau sudah selesai Al-Qur'an, lancar hafalannya umur 9 tahun. Setelah itu baru beliau belajar, belajar, belajar, belajar sampai akhirnya beliau mendatangi ulama ini, mendatangi ulama ini dari segi ilmu nahwunya, kemudian belajar Al-Qur'an, kemudian belajar ini semuanya dipelajari sampai akhirnya beliau mendalami ilmu hadis kepada seorang ulama besar zaman itu yaitu Imam Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi ini beliau yaitu Imam al Hajar ini belajar kepada Imam Al-Iraqi selama 10 tahun mendalami kitab-kitab yang ditulis sama gurunya ini sampai berubah menjadi ulama besar. Sampai dalam masalah banyak ilmu juga, beliau Imam bin Hajar ini belajar sama seseorang ulama besar juga zaman itu, namanya al iz bin Jama'ah. al iz bin Jama'ah ini Imam bin Hajar belajar kepada beliau dari tahun 790 Hijriah sampai 819. Tadi berapa tahun beliau belajar? 29 tahun kepada seorang ulama duduk kepada seorang ulama, ulama yang punya ilmu banyak, kemudian belajar sampai dihabiskan ilmunya. Satu ulama bisa belajar kepadanya sekitar 29 tahun Imam Ibnu Hajar ini. Sehingga ketika beliau belajar ilmu, apalagi mendalami ilmu hadis, ilmu hadis terus sampai ketika gurunya dalam masalah hadis yaitu Al Imam Al-Iraqi yang beliau mengarang kitab Takhrij uh, eh, Ulum eh, ya Ulumuddin jadi kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini ditakhrir sama beliau disebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu dalam banyak kitab. Ya takhrir Ihya Ulumuddin itu berapa kitab? Kitab yang besar, ada kitab yang kecil, ada yang ringkasan lagi. Maka ketika mau meninggal dunia gurunya ini Al-Imam Al-Iraqi ini beliau pernah ditanya yaitu ditanya mantah takhlifu ba'daka man tukhallifu ba'daka wa syekh kalau seandainya engkau meninggal dunia, siapa pengganti engkau yang layak dijadikan sebagai seorang ulama yang kowi ilmunya, yang kokoh ilmunya dalam ilmu hadis? Siapa pengganti engkau? Maka beliau mengatakan Ibnu Hajar. Pengganti saya yang ilmunya luar biasa adalah pertama kali Ibnu Hajar. Kalau ilmu Hajar meninggal dunia, cari yang kedua. Yang kedua, yaitu derajat yang kedua, yaitu anak saya namanya Abu Zur'ah. Kalau tidak bisa belajar sama ini, belajar yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Haythami. Al-Haythami ulama besar madhab Syafi'i. Sehingga apa? Yang pertama kali yang mewariskan ilmu gurunya Imam uh, Al-Iraqi ini adalah beliau ini, yaitu Imam Al-Hafid Ibnu Hajar. Dan beliau Al-Hafid Ibnu Hajar itu karena termasuk ulama dan semangat dalam menuntut ilmu, demikian juga menggunakan waktunya untuk belajar, belajar, demikian juga untuk menulis. Maka subhanallah karangan beliau banyak sekali. Karangan beliau banyak sekali. Sampai dicatat tidak ada suatu pembahasan ilmu hadis kecuali beliau pasti punya tulisan. Sampai dihitung-hitung lebih dari 250 tulisan. Itu satu satu judul. Terkadang satu judul berjilid-jilid lagi tulisan-tulisan beliau berjilid sampai ada yang 20 jilid, ada yang sampai 15 jilid dan yang lainnya. Maka beliau ketika membaca kitab-kitab Imam Zahabi disebutkan oleh Imam as beliau mengatakan ketika saya membaca kitabnya Imam Zahabi, kitab Imam Zahabi itu termasuk hafid juga ya, sehingga karangannya banyak seperti Istiar Alamul Bala, seperti Mizanul Ijidal, demikian juga Tarik dan yang lainnya. Maka beliau akhirnya haji, yaitu Imam Ibnu ini, setelah terkagum-kagum dengan keilmuan Imam Zahabi, akhirnya dihaji. Setelah haji, dia mengambil air zam-zam. Kemudian air zam-zam ini diminum, kemudian dituangkan ke kepalanya. Setelah itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, jadikan ilmu saya itu setara dengan ilmunya Imam Zahabi. Karena Allah terkagum-kagum dengan ilmunya Imam Al-Hafidh Al-Zahabi. Maka kata Imam Suyuti, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala bahkan lebih yaitu ilmunya lebih daripada Imam Zahabi lebih kuat ilmunya lebih kuat sekali Imam Ibnu Hajar ini sehingga Imam Ibnu Hajar ini dan kalau kita perhatikan dari kehidupan beliau bagaimana semangat beliau dalam mengisi waktunya dalam menuntut ilmu hadis membaca-baca kitab hadis dan yang lainnya maka disebutkan bahwasanya beliau itu orang yang dimudahkan oleh Allah Taala dalam membaca. Sehingga mau membaca duduk itu bisa menghabiskan satu kitab dalam membaca. Maka beliau itu suka membaca ilmu hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, matan-matannya. Demikian juga Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Terus bagaimana beliau menghabiskan? Maka beliau membaca namanya Tajridul Kutub Tajridul kutub itu membaca dari awal sampai akhir, selesai ulangi lagi dari awal sampai akhir, selesai ulangi lagi terus sampai hafal kitab itu. Itu dinamakan dengan tajridul kutub. Maka Imam Ibnu Hajar ini kalau membaca, belum membaca kitabnya Imam Ibnu Majah, eh, Sunan Ibnu Majah, itu dalam empat duduk. Satu kali duduk membaca seperempatnya. Besoknya duduk lagi membaca seperempatnya lagi. Besoknya lagi membaca seperempatnya lagi. Dan seperempatnya yaitu satu duduk sekali duduk empat jam duduknya baca kitab itu selesaikan kalau saya muslim beliau menghabiskan yaitu membaca itu dari awal sampai akhir dihabiskan dalam empat kali duduk juga Imam Bukhari, Sahih Bukhari lebih banyak karena panjang hadis-hadisnya sehingga beliau menghabiskan dalam 10 kali duduk demikian juga Imam Nasai dan yang lainnya sampai terkadang beliau ketika safar ke Syam yaitu di atas onta belum baca yaitu tetap walaupun sebagai seorang ulama tetap masih baca terus Baca kitabnya Imam Tobroni Mu'jam Musohir Yaitu membaca dalam sekali duduk ketika perjalanan habis Dan terus baca tidak akan berakhir Terkadang apa? Seorang ulama ini Memang ilmu itu perlu diulang-ulang terus Jangan sampai kita belajar membaca satu kitab misalkan Kita beli kitab Indonesia lah Dikarang oleh seorang ustad Baca Sampai selesai Coba Sampai selesai kitab itu pemahaman kita berapa? Orang bisa paham 50% kita sudah bersyukur bisa paham 50%. Paling kita pahamnya 20%. Itu. Sehingga buah diulangi lagi. Sehingga sampai ada sebuah buku yaitu kitabnya Ibnu Hajar ini ada seorang ulama punya kitab Ibnu Hajar kemudian di belakangnya ditulis laqad qara'tu hadzal kitab khamsami'ati marrah saya telah membaca bukunya Ibnu Hajar ini 500 kali saya habiskan Baca selesai ulang lagi terus. Dan setiap saya baca mesti dapat faedah baru terus. Faedah yang belum saya dapatkan kemarin terus oh, seperti ini. Sehingga orang apalagi seorang ilmu hadis seperti dikatakan misalnya Syalbani. Tidak mungkin seperti Syalbani bisa mentakrit hadis. Hadis ini dikeluarkan siapa? Ini ini ini ini ini ini. Kok bisa tahu tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya di sini? Kalau dia tidak baca berkali-kali nggak mungkin bisa. Mustahil bisa seperti ini. Contohnya misalnya gini, kita ngambil satu buku. Riyadus Solihin. Ambil satu buku Riyadus Solihin, kemudian kita baca. cuma baca sekali, nanti kita belum terlalu hafal letaknya. Diulang lagi, diulang lagi lima kali. Nanti insya Allah kita sudah hafal, oh ada hadis kayak gini di uh, eh, Riyadus Solihin letaknya di sini. Ada hadis seperti ini di bab ini, seperti ini. Kita akan paham. Hafal itu loh 100 kali diulang. Sehingga, sehingga mereka dalam membaca hafalannya luar biasa. Dan bagaimana semangatnya ibu Hajar ini dalam menulis sebuah kitab Beliau itu pernah belajar sama seorang guru, gurunya beliau. Ketika belajar gurunya mengatakan, sesungguhnya kitabnya yang ditulis oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari, itu adalah dain alal ummah yaitu utang yang ditanggung oleh semua umat Islam sampai ada orang yang bisa mensyarahnya. Selama belum ada orang yang mensyarah kitab, menjelaskan kitab Sahih Bukhari, maka ini utang dari beliau kepada semua umatnya. Harus ada yang membayar utang ini. Maka kata Imam Hajar, perkataan guru saya itu nancap dalam hati saya, sehingga saya berusaha sekuat tenaga untuk mensyarahnya. Namun mensyarah kitab Bukhari nggak sembarangan. Ulama besar menulisnya nggak sembarangan sehingga apa? Mensyarahnya butuh waktu dan butuh penelitian yang mendalam dalam ilmu-ilmu hadis Akhirnya apa? Beliau berhasil menyelesaikan syarah Sahih Bukhari ini dengan kitab yang menakjubkan dinamakan dengan Fathul Bari. Dan Fathul Bari ini itu sebenarnya nama yang diambil dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab, muridnya Syekhul Islam, itu mengarang kitab namanya Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari. Namun Qadarullah meninggal dunia belum selesai. Baru sampai di kitab masalah puasa kalau nggak salah. Selesai belum meninggal dunia belum selesai. Kalau seandainya ini selesai sama Ibnu Hakim Rojab menjadi kitab yang luar biasa. Namun Qadarullah belum belum belum menyelesaikannya. Akhirnya namanya ini diambil sama Imam bin Hajar sebagai tulisannya selesai, yaitu dari awal kitab sampai akhir kitab saya Bukhari selesai. Berapa tahun? Beliau menulis mukaddimahnya saja, mukaddimahnya tiga tahun dalam menulis mukodimahnya saja untuk saya Bukharinya, mukodimahnya menjelaskan bukhori itu gurunya ini ini, kotnya gini gini, caranya gini gini, semuanya lafadznya bukhori diteliti sampai tiga tahun bukunya baru membuat mukodimah. Setelah mukodimah ditulis selama tiga tahun, maka belum memulai menulis syarahnya. Berapa tahun? 25 tahun belum menulis 25 tahun menyelesaikan kitab Sahih Bukhari ini syarahnya. Dan ketika sudah selesai menyelesaikan uh, eh, Sahih Bukhari, beliau karena orang kaya menyembelih unta menyembelih kambing, diundang masyarakat untuk walimah terhadap kitabnya ini. Dan menjadi kitab yang luar biasa kita fatul Bari ini. Sehingga kalau seandainya ada orang Indonesia yang berusaha menerjemahkan fatul Bari ini, saya anggap seperti orang gila. Orang belajar ilmu hadis saja membaca kitabnya beliau, belajar ilmu hadis bermacam-macam ilmu musola dan yang lainnya, belum tentu paham keilmuan beliau ini. Apalagi berusaha diterjemahkan dengan bahasa Indonesia tidak mungkin bisa mewakili. Padahal istilah-istilah beliau istilah-istilah yang sangat berat sekali. Jadi ini dan kesannya dan beliau meninggal dunia uh, dan meninggal dunia umur beliau yaitu meninggal dunia umur beliau sekitar 79 tahun umurnya. Ini mukadimah yang pertama yaitu tentang bagaimana biografi beliau dalam keilmuan beliau yaitu nama aslinya adalah Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian kita akan memberikan mukadimah yang kedua tentang kitab yang beliau tulis yaitu Bulughul Maram. Sebenarnya Bulughul Maram dalam kitab kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu biasanya karena kitab itu orang menulis kitab sesuai dengan keinginannya. Saya berjalan sesuai dengan standar fikih atau standar hadis. Sehingga apa terkadang ada seorang ulama mengarang kitab hadis tartibnya tartib fikih. Dinamakan kitab Ahaditsul Ahkam seperti Bulughul Maram. Sehingga apa tartibnya tartib fikih. Beliau tidak akan membahas masalah akidah, masalah-masalah ini nggak dibahas. Kenapa? Karena beliau membahas ilhadis hadis yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih. Namun ada juga kitab yang namanya jami, mengumpulkan semua bab ilmu agama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan-sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini namanya kitab jami. Berarti kalau dibahas dari akidah, masalah tauhid, surga dan neraka, masalah fitnah di akhir zaman dan yang lainnya, demikian juga masalah fikih semuanya dibahas. Maka tergantung menulis ulamanya itu dalam bab apa. Seperti Imam Nawawi, karena kita itu solihin. apa yang ditulis tentang bagaimana standar manusia dalam membersihkan jiwa itu masalah ikhlas, masalah zuhud, masalah ini dan ini dan ini terus. Sehingga penulisan kitab itu sesuai dengan keinginan tujuan penulisnya itu apa. Lah Ibnu Hajar beliau itu menulis kitab ini tujuannya pengen menyebutkan hadis yang digunakan oleh para fuqaha ahli fikih sehingga kitabnya standarnya dengan ilmu fikih ditulis bab-babnya sesuai dengan urutan ulama-ulama ahli fikih dan biasanya ulama-ulama ahli fikih ini tertibnya Tertibnya dalam menulis kitab ini biasanya ibadah. Setelah ibadah, masuk setelah itu buyu. Ini mayoritas ulama fikih mayoritas seperti walaupun ini khilaf di antara mereka khilaf mana tertib yang benar. Namun Allah telah pendapat yang paling kuat tertibnya yaitu muamalah yaitu ibadah seperti masalah sholat, puasa, zakat, haji selesai. Namanya ibadah. Kemudian masuk ibadah pindah kepada masalah buyu jual beli Bab ini selesaikan. Kemudian selesai jual beli bab nikah. Bagaimana masalah nikah, masalah cerai, masalah masalah ini semuanya dibahas di sini. Kemudian beli, setelah ini biasanya membahas masalah masalah hudud, yaitu bagaimana penerapan orang-orang yang melakukan kesalahan seperti hukum e, rajab dan ya itu namanya namanya babul hudud. Nah ini biasanya mayoritas para ulama fikih terjadinya seperti ini. Kalau ditanya mengapa setelah membahas muamalah jelas eh, ibadah itu jelas. Kenapa? Karena hubungan manusia dengan Allah Taala sehingga dibahas yang pertama kali. Namun pertanyaan mengapa setelah muamalah ini, eh, setelah ibadah itu kok dibahas kita berbuyut bukan kita nikah? Maka Allah mengatakan karena walaupun nikah itu ada hubungannya dengan ibadah, yaitu orang nikah itu niatnya juga untuk ibadah kepada Allah Taala. Namun muamalah dalam jual beli ini lebih dibutuhkan kebutuhan primer yang manusia mesti akan melaksanakannya. Sehingga bahwa ini karena lebih penting dan lebih sering terjadi oleh manusia. Manusia nikah berapa kali? Sekali. Ya kan kalau berani pun dua kali, kalau empat kali minimal maksimal. Jual beli berapa kali? Setiap hari terkadang kita harus jual beli setiap harinya. Sehingga bahwa kebutuhan primer, kebutuhan yang mendesak dan manusia mesti akan ikut dalam kondisi seperti ini. Sehingga bahwa dilihat dari kondisinya yang paling penting itu adalah jual beli, maka jual beli didepankan daripada babul nikah. Setelah itu baru pembahasan masalah nikah. Lah, setelah nikah baru dibahas masalah hudud. Mengapa? Biasanya orang itu atau masalah-masalah hudud, orang itu melakukan kriminal, baik mencuri, berzina, itu mesti hubungannya kenapa? Karena masalah perut dan masalah kemaluan aja. Kalau perutnya sudah tidak diatur, akhirnya mencari nafkah dengan sesuatu yang haram, mencuri dan yang lainnya. Demikian juga penyaluran syahwatnya tidak cara yang benar, terjadi perzinahan, pemerkosaan dan yang lainnya. Biasanya baru ada namanya kriminal. Lalu terus bagaimana hukum mereka ditetapkan dalam kitab namanya kitab Al-Hudud. Maka itu Imam Ibnu Hajar pun seperti ini tartibnya, yaitu Beliau menyebutkan Kitabul Buyu setelah itu baru nikah. Dan Kitabul Buyu yang ditulis oleh beliau, Kitabul Buyu ini di dalamnya ada 22 bab. Sehingga kalau kita mau menyelesaikan itu masih ada 22 bab jumlahnya dalam kitab Al-Buyu saja. Sehingga namanya kitab, Kitabul Buyu, Kitabul Ibadat, kitab-kitab ini. Dan satu kitab biasanya ada banyak bab. Kitabul Buyu yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ini sekitar 22 bab isi di dalamnya. Kemudian uh, eh, mukadimah yang ketiga, bagaimana kehebatan kitab yang ditulis oleh Imam Belajar itu? Mengapa kok dipilih kitab ini? Kita harus tahu sehingga kita itu semangat belajar kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ini. Para ulama mengatakan kitab Ibnu Hajar yang ditulis oleh beliau ini yaitu kitab Bulughul Maram itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain masalah-masalah fikih yaitu ahaditul ahkam para ulama-ulama yang menulis hadis untuk fikih. Ini memiliki kelebihan. Yang pertama, jamu ahadithil ahkami dikotan, didikotin. Ibnu Hajar ini karena ulama besar hadis. Sehingga ketika menyebutkan hadis, nggak sembarangan beliau. Beliau sudah meneliti dulu, kemudian ketika sudah diteliti, dicantumkan dengan sangat pas sekali. Kaitan dengan babnya. Mengapa harus hadisnya yang dipilih hadis ini? Karena paling layak terhadap bab yang kita sebutkan. Sehingga belum menaruhkan hadis itu hadis-hadis yang paling teliti, belum teliti dulu. Setelah itu baru dicantumkan. Kemudian yang kedua, keutamaan kitab ini, beliau menyebutkan hadis-hadis yang paling sahih menurut beliau. Yaitu beliau sebelum menyatukan hadis, beliau teliti dulu sampai akhirnya beliau sahihkan walaupun ini mayoritas. Dan bagusnya juga Ibnu Hajar ini kalaupun dia menyebutkan hadis baif itu mesti disebutkan ilahnya. Hadis ini dhaif di anda mursal karena hadis ini cacatnya adalah mursal. Nah ini penting bagi kita kalau kita nggak bisa eh, meneliti hadis, kita mendapatkan kaidah di sini. Oh hadis ini walaupun digunakan oleh para fuqaha ahli fikih dalam hujahnya mereka, namun hadis ini mursal karena dituaikan juga oleh Imam Ibnu Hajar sehingga kita dapat faidah. Keutamaan yang ketiga kitab ini Imam Al-Hajar ini bagusnya kita ini kan ringkes namanya matang. Terkadang ada hadis panjang, ya kan? Hadisnya panjang. Namun ada faidah dari hadis itu lafaz sedikit tipis atau pendek lafaznya. Lah belum meneliti mana sih yang berhubungan masalah fikih ini diambil satu lafaz ini keluarkan, cantumkan di kitabnya. Sehingga meng hadis yang panjang kemudian di ringkes, disebutkan hanya yang sesuai dengan bab saja. Ini luar biasa cara seperti ini. Dan terkadang susah. Orang itu apa? Mencari hadis yang paling penting saja. Lafatnya, oh lafatnya ini. Sehingga diambil ini kemudian cantumkan dalam kitabnya. Namanya ikhtisor. Yaitu meringkas hadis. Yang berkaitan masalah bab kita. Dan itu Ibn Hajar luar biasa dalam masalah ini. Demikian juga yang keempat, keutamaan beliau ini. Belum menyebutkan hadis, mesti disebutkan perawinya. Contohnya hadis ini. Akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa sahih misalkan. Nah, disebutkan perawinya itu siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Ini disebutkan. Intinya bahwasanya hadis ini, kitab ini karena kitab yang menulis adalah orang ulama besar, sehingga para ulama pun banyak menggunakan rujukan terhadap masalah-masalah fikih terhadap kitab ini. Kemudian mukadimah selanjutnya yang keempat, kita sedikit membahas tentang masalah buyu. Apa sih buyu dan apa sih macam-macam buyu ini? E, pengertian buyu atau baik jual beli. Para ulama mengatakan arti atau pengertian dari jual beli itu adalah jual beli itu di dalam bahasa Arab namanya bi. Maka kalau ada namanya dalam istilah namanya bi Bay'ah pun ber, diambil juga kalimat buyu yaitu orang itu tukaran. Yaitu menukarkan barang kepada saya misalkan menjadikan dia sebagai seorang pemimpin, maka saya tukarkan ketaatan saya kepada dia. Itu namanya apa? Bay'ah. Demikian juga lafaz buyu. Jadi baik, lama jual beli, jual beli itu namanya baik. Jamaknya adalah buyuk. Apa artinya? Baik itu adalah jual beli adalah adalah mubadalatu malin bimalin likos tamalluk anit taroti yaitu barter tukar menukar barang dengan tujuan untuk memiliki berdasarkan keribuan di antara keduanya jadi intinya saling menukar barang dengan barang orang lain, tujuannya untuk memiliki dan ya, standarnya adalah keriduan di antara kita, yaitu kita kita sama-sama sama-sama ridho di atas jual beli seperti ini. Maka kalau kita lihat tukar menukar barang, sehingga kalau kita lihat dari ini berarti jual beli itu ada empat macam. Perhatikan di sini penting. Jual beli itu ada empat macam. Yang pertama, bayul arudi bil arud. Menukar barang dengan barang. Dinamakan dengan al-muqayyadah, al-muqayyadah. Ini namanya barter. Contohnya saya punya buku, kamu punya makanan, ya saya tuker. Saya punya buku, kamu punya makanan, saya tuker antara barang dengan barang. Ini dinamakan dengan barter, namanya muqayyadah dalam istilah para ulama kita. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama adalah menukar barang dengan barang. Kemudian yang kedua, bayul arudi bin nukud, yaitu menukar barang dengan uang. Saya punya uang, saya nggak punya barang, namun saya punya uang. Saya butuh barang, buku misalkan. Dia punya buku, tapi dia nggak punya uang, sehingga tukeran. Saya punya uang sekian, bukunya mana saya beli. Nah, ini namanya tukaran ber, uh, antara uang dengan barang. Ini yang sering dinamakan dengan bayi, jual beli. Kenapa? Seringnya terjadi seperti ini. Sehingga ini biasanya untuk lafat baik seperti ini. Walaupun empat-empatnya semuanya dalam kategori jual beli, semuanya pembahasan fikihnya semuanya masuk di jual jual beli, semuanya dibahas mereka. Ini yang kedua ini tukar menukar antara barang dan uang yang dinamakan dengan baik lafat mereka, lafat para ulama. Kemudian ketiga, ini pun nanti kaidahnya berbeda-beda, kaidahnya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, bai'un nuqudi bin Tukar menukar uang dengan uang. Dinamakan dengan sorof. Misalkan saya punya uang rupiah, saya ingin beli uang dolar. Nah, sehingga kalau saya menukar uang dengan uang yang sama, yaitu sama-sama uang. Dalam bahasa Arab namanya as sorofa, yaitu uh, masalah uang Kemudian keempat, bayul manfaati bil mal. Dinamakan dengan ijarah. Membeli manfaat bukan barang. Saya tidak butuh barang, namun saya butuh manfaatnya dengan uang saya atau barang saya. Itu namanya ijarah, menyewa. Contohnya saya pengen memanfaatkan rumah. Saya nggak beli rumahnya enggak. Ya. Namun yang saya ambil apa? Manfaat rumah tersebut untuk bisa dihuni. Saya nyewa mobil. Saya nggak membeli mobilnya, tapi manfaat dari mobil itu yaitu bisa digunakan untuk kendaraan. Namun saya membeli dengan uang manfaat tersebut. Ini dinamakan dengan istilah para ulama namanya ijaroh, sewa menyewa. Lah semua empat ini mukoyah barter barang dengan barang, albayu barang dengan uang, asorfu uang sama-sama uang, al-ijaroh manfaat sama uang, ini semuanya dibahas dalam kitab al-buyu. Kenapa? Itu macam-macam jual beli semuanya. Dimasukkan ya, dimasukkan semuanya dalam lafaz atau dalam bab jual beli semuanya. Kemudian mukadimah yang selanjutnya yaitu mukadimah yang kelima dalam masalah jual beli ini. Kita tadi mendapatkan tentang pengertian jual beli itu yaitu tu malin bimalin tukar menukar barang dengan barang likos ditamaluk tujuannya untuk memiliki barang tersebut menjadi hak milik saya anit tarodi yaitu berdasarkan keribuan di antara keduanya nah sekarang inti dalam jual beli itu ribu, yaitu tijarotin antorotin minhum jual beli yang dibangun di atas keribuan lah terus bagaimana seseorang itu bisa ribo maka nanti para ulama membuat namanya asiroh atau namanya akad yaitu lafadznya supaya dia itu tahu dia sudah ridho atau tidak namanya siwa lafadznya kalau di zaman dulu berarti para ulama kalau dalam bahasa Arab itu biasanya membuat lafad bi'tuka hadza tauba saya menjual barang ini baju ini dengan sepuluh ribu kamu mengatakan ya kobil tuh Nah, berarti kalau sudah saya menjual barang ini, kemudian yang membelinya juga mengatakan kobil itu, berarti sudah kelihatan apa? Ribo di antara keduanya. Intinya apa? Intinya itu ribo. Dalam jual beli itu intinya ribo ini. Nah, para ulama mengatakan tidak mungkin bisa kita ketahui ridho dan tidaknya kecuali dengan sigoh tadi, lafadznya tadi dinamakan dengan sirotul bayi, yaitu lafadz jual beli. Nah, pertanyaan di sini, di dalam masalah-masalah sigot ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sigot itu harus diucapkan. Jual beli yang tidak diucapkan sigotnya, saya menjual barang ini, kemudian yang membeli saya kobil itu saya terima. Serah terima seperti ini, kalau tidak diucapkan, sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak sah. Namun pendapat yang paling kuat, Allah taala alam, sigot atau lafat serah terima ini bisa berubah dengan ucapan atau tulisan atau isyarat atau yang lainnya. Contohnya misalnya gini, kita beli di rumah, Nggak ada namanya serah terima, nggak ada. Namun yang ada cuma harga. Barang ini harganya sekian, cocok yot kamu ambil, tidak yot tidak usah. Nah sekarang saya tanya, ini sudah mewakili atas keriduan belum? Padahal nggak ada sikonya. Tidak mungkin, yo saya beli barang ini ya. Oh ya, ya silakan. ya ada. Cuma ada harga. Setelah itu saya ambil, kemudian saya bayar. Tidak ada siwol, lafadznya tidak ada. Sanggar jual seperti ini. Para berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang paling kuat sah. Kenapa? Karena namanya orang siwol jual beli itu bermacam-macam sesuai dengan turuf, yaitu adat yang berjalan di masyarakat. Sehingga kalau dengan lafat itu namanya siwol mubasyarah yaitu lafat langsung kalau tidak dengan lafaz, entah dengan tulisan atau dengan isyarat saja atau dengan yang lainnya dinamakan dalam istilah para ulama namanya mu'athah. Yaitu lafaz. Kalau kita baca kitab namanya mu'athah, yaitu apa? Jual beli tanpa sigoh ucapan. Namun dengan kertas atau di internet misalkan nulis dan yang lainnya, maka seperti ini bagaimana hukumnya? Hukumnya dibolehkan. Ini bapak malam ini pendapat yang paling pendapat yang paling kuat sebagaimana saya Islam mengatakan innahu aqidu fi kulli qawlin aw fi'lin addahu nasu bai'an yaitu bahwa jual beli ini sah dengan apa saja dengan ucapan atau dengan perbuatan yang dianggap oleh manusia itu sebagai serah terima ini berarti hukumnya sah seperti ini Berarti apa? Berarti sigot ini bermacam-macam. Entah dengan tulisan, atau dengan isyarat, atau dengan ucapan, semuanya dibolehkan. Kemudian, Mukadimah yang selanjutnya yang keenam, apa hukum asal jual beli itu? Hukum asal jual beli itu adalah halal. Segala macam muamalah, jual beli yang dikerjakan oleh manusia, hukum asalnya adalah halal. Siapa yang mengatakan haram terhadap satu macam jual beli, berarti dia harus membawa dalil akan haramnya. Kalau tidak ada dalil akan haramnya, berarti hukum jual belinya satu dia, hukum asalnya sah. Berarti apa? Berarti hukum asal jual beli itu adalah halal. Tidak boleh kita katakan haram kecuali kalau kita punya dalil yang mengatakan haramnya. Mukadimah selanjutnya yang ketujuh, lihat terus apa intisari keharuman suatu jual beli itu yaitu usul al-buyu al-muharramah. Intisari jual beli yang haram itu pondasinya apa? Pondasinya ada tiga. Inti jual beli yang diharamkan itu nanti kembalinya kepada tiga masalah ini. Berarti apa? Inti, pondasi jual beli yang haram itu ada tiga. Yang pertama, qaidatul riba. Yang pertama, diharamkan karena riba. Yang pertama, yaitu masuk haramnya karena riba. Jadi disebabkan haram itu yang pertama karena ribanya, jadi usul riba ini harus kita pahami kenapa? Karena riba yang menyebabkan jual beli itu menjadi haram. Berarti yang pertama, kaidah yang menyebabkan jual beli itu haram yang pertama riba. Yang kedua, al ghoror al ghoror atau al-jahalah. Yaitu apa? Yaitu tidak transparan, nggak jelas. Sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti. Contohnya misalkan saya membeli burung tapi yang terbang di atas langit. Berapa jumlahnya? Ya kan? Saya membeli janin sapi tapi masih di perut ibunya. Sapi hamil saya beli nanti janinnya tak beli. Nah, iya kalau lahir, kalau masih hidup, kalau nggak hidup, ini kan masih nggak jelas. Sehingga apa? Perjual beli yang sistemnya nggak jelas seperti ini, itu mesti jual beli yang haram. Berarti yang kedua, usul fondasi jual beli yang haram itu yaitu al ghoror atau al-jahalah, sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Sesuatu yang masih ngambang, jumlahnya, bentuknya, demikian juga semuanya masih tidak jelas. Ini tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, qaidatul khidah yaitu karena tipu menipu di dalamnya. Yaitu ada penipuan di dalamnya. Contohnya misalkan saya nanti insya Allah dalam bab-bab hadis akan dibahas masalah ini semuanya. Contohnya ada namanya jual beli namanya al-musarrah. Al-musarrah itu gini, saya pergi ke pasar sapi, pengen beli sapi susu. Nah, saya mendapatkan ada satu ekor sapi, masya Allah kantong susunya besar. Akhirnya apa saya beli? Oh, bagus ini. Maka ketika saya tahu berapa harganya? Oh ini biasanya kalau sapi nggak seperti ini susunya, ini harganya 5 juta. Karena kantong susunya besar, saya jual 6 juta. Oh yes, oke. Okay. Saya tertarik dengan susu ini. Akhirnya ketika saya beli, saya peres. Sekali peres habis. Setelah itu besoknya ya biasa kecil nggak ada bedanya. Rupanya apa? Sama pemiliknya tidak diperas selama satu minggu. Berarti apa? Ngumpul susunya di kantong susu ini. Berarti saya tertipu kan? Nah itu namanya apa? Tertipu. Seperti ini jual belinya batal. Berarti nah, apa? Beli saya kembalikan. Tertipu yaitu intinya pondasi jual beli yang diharamkan itu ada tiga ini. Yang pertama adalah karena riba yang kedua karena al yaitu karena tidak jelas. Kemudian yang ketiga karena tipu menipu di dalamnya. Ini semuanya yang menyebabkan jual beli itu diharamkan. Dari tiga ini satu macam ada perincian panjang, satu macam perincian-perincian semuanya. Sehingga banyak sekali perincian, tapi intinya kembali kepada tiga ini. Inti pondasi jual beli yang diharapkan ya kembali kepada tiga macam ini. Mukodima yang selanjutnya apa syarat jual beli itu biar bisa sah dan benar? Syaratnya ada enam. Yang pertama, yaitu syarat jual beli yang sah agar jual beli kita itu menjadi jual beli yang sah. Syarat yang pertama, arribo minal minal ini. Yang pertama, saling ridho di antara kedua pihak yang jual beli antara pembeli dan penjual semuanya ridho kalau ada paksaan jual belinya batal kalau ada paksaan maka dari itu nanti pembahasan tentang masalah simsaroh. Simsaroh itu adalah uh, perantara dalam menjual barang. Apa namanya? Maklar. Kalau maklar ini mengatur harga, dipaksa orang harus menjual segini kalau enggak enggak mungkin bisa, maka ini maklar hukumnya haram tidak dibolehkan. Maklar model yang seperti ini. Kenapa? Karena harus saling ridho di antara manusia dalam jual beli ini. Kemudian yang kedua, ahliyatul akid. Orang yang jual beli, yang mau membuat akad jual beli itu harus orang-orang yang memang berakal, ahli. Contohnya apa? Maka kalau orang masih kecil, kok jual belinya tidak jelas, maka tidak sah jual belinya. Demikian juga orang-orang yang masih mabuk, orang-orang yang masih pening pikirannya. Di, orang seperti ini didatangi kesempatan nih, oh, orang lagi pening kayak gini, saya jual barang dia. Akhirnya ketika sadar, jengok, aduh kurang ajar, saya ditipu dulu itu. Nah ini, sehingga apa? Seperti ini tidak bisa. Kenapa? Orang lagi marah, orang lagi jengkel, orang lagi stres. Nah ini, ini namanya bukan ahli orang seperti ini. Maka tidak sah jual belinya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, al ma'kudu alihi mubahan naf'i yaitu barang yang bisa dimanfaatkan dalam jual beli yang bisa dijual dan dibeli itu itu adalah barang-barang yang dibolehkan untuk dimanfaatkan dikeluarkan barang-barang yang haram seperti homer demikian juga babi tidak mungkin bisa dimanfaatkan dimanfaatkan apanya sehingga mau jual belinya pun walaupun kita nggak makan boleh nggak jual belinya jual belinya pun nggak boleh walaupun kita nggak makan kenapa karena barang yang kita beli atau barang yang kita gunakan untuk membeli itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali maka hukumnya diharamkan tidak dibolehkan syarat yang keempat al aqid milkan malikan lil ma'qudi alihi orang yang membeli yaitu atau orang yang menjual itu adalah pemilik barang tersebut atau orang yang sudah diizinkan contohnya misalnya saya mau menjual barang mobil ini mobil milik saya sehingga sah atau misalkan gini, saya nggak bisa menjual karena saya terlalu sibuk waktunya nggak bisa. Saya serahkan kepada orang, Mas, udah kamu jualkan mobil saya. Pokoknya kamu bayar ke saya 50 juta. Terserah nanti kamu ngambil untung 20 juta, 30 juta, terserah. Yang penting kembali kepada saya 50 juta. Boleh nggak? Dia menjual sampai 70 juta. Boleh. Kenapa? Karena dari kesepakatan awal dia sudah diizinkan. Namun kalau maklar ini sudah dari perusahaan, misalkan dia dari perusahaan A, penjual barang, dia digaji penuh sama perusahaan untuk menjual barang. Nah, sehingga barangnya dari perusahaan matan ini barang ini tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual lebih dari 10 ribu. Harganya 10 ribu, kamu harus menjual 10 ribu, kamu nggak boleh ngambil untung dari penjualan, kamu digaji langsung dari perusahaan. Kalau dia ngambil untung dari penjualan, ini namanya hadayal umal, hukumnya haram. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena belum mendapatkan izin dari pemilik barang. Contohnya misal gini, hadayal umal ini banyak pembahasan masalah hadayal umal. Contohnya gini, saya bekerja di sebuah pabrik penjualan komputer misalkan. Ini perhatikan, ini masalah ini banyak. Sekarang di Indonesia hampir mayoritas modelnya seperti ini. Dinamakan dengan hadayal umal. Contohnya gini, saya ditugaskan sama pabrik, saya sudah digaji penuh sama pabrik untuk menjual barang ini. Nah saya cari, misalkan ada uh, saya cari tempat, misalkan ada seorang yang bisa sekolahan misalnya, saya datangi sekolahan, udah kamu mau beli pabrik, kami nggak yaitu komputer. Yowis, ya nanti bisa diharganya dimurahkan, namun kamu bayar komisi ke saya. Paham kan namanya komisi komisi dari orang lain bukan dari perusahaan. Tidak diizinkan sama perusahaan misalkan. Contohnya misalkan gini. Uh, sekolah itu mau mengadakan buku paket. Akhirnya potim sekolah ini yang diwakilkan untuk mencari fotokopi yang murah, dia mencari fotokopi. Ini mas saya mau fotokopi jumlah besar. Namun saya tidak mau ke sini kalau kamu nggak ngasih saya komisi untuk saya pribadi. Akhirnya kalau sama pihak fotokopinya dikasih udah kamu tak kasih ini 100 ribu untuk saya sendiri. Nah sekarang saya tanya, uangnya di sini boleh nggak saya terima? Paham uang ini? Padahal apa? Karena saya sudah digaji sama perusahaan. Dan saya belum mendapatkan hak untuk menjual barang ini dengan mendapatkan komisi seperti ini. Maka ini hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis pernah memerintahkan seseorang untuk mengambil zakat Akhirnya zakat ini karena orangnya baik, dikasih komisi sama orang, kasih hadiah hadiah. Ketika datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini harta zakat. Ini tidak, ini hadiah yang diberikan kepada saya." Rasulullah langsung naik ke atas mimbar. Kemudian mengapa? Mengapa ada seseorang yang ketika dia saya utus kemudian mengatakan ini yang zakat, ini yang hadiah buat saya. Kenapa dia tubuh, tidak duduk di rumahnya? Nanti supaya hadiah datang sendiri. Tidak mungkin dia dapat hadiah kecuali dari pekerjaan yang diperintahkan sama bosnya kan gitu loh. Sehingga apa? Ini tidak dibolehkan dan ini mayoritas berjalan seperti ini semuanya. Mayoritas. Orang misalkan mau nyuplai barang misalkan ikan ke semua hotel-hotel yang ada. Saya mau nembus hotel. Syaratnya apa? Harus membayar nyogok kepada kepada apa pegawai hotel yang bertanggung jawab sama sini. tak kasih 5 juta bisa. Yang penting apa? Masukkan ini. Barang saya dimasukkan ke hotel. Ini hukumnya diharamkan, tidak dibolehkan seperti ini. Kenapa? Karena orangnya itu bukan pemilik barang, demikian juga bukan orang yang telah diizinkan, namun dia berkehendak sendiri. Atau misalkan gini, ada namanya jual beli, namanya jual beli faburi. Faburi itu misalnya gini, saya meminjam barang seseorang. Orang itu belum mengizinkan saya untuk menjualnya. Saya cuma minjam saja. Namun Masya Allah kok ini harganya mahal nih sekarang nih. Saya jual barang ini. Dengan anggapan apa? Mungkin orang pemilik barangnya itu mesti insya Allah dia nggak akan marah. Namun dia belum tahu. Akhirnya saya jual. untungannya melimpah. Nah sekarang pertanyaan di sini, boleh nggak jual beli di sini? Padahal saya bukan pemilik barang. Demikian juga belum diizinkan untuk membeli barang, eh, menjual barang tersebut. Dinamakan dengan bayul faduri dalam istilah para ulama. Dan bayul faduri ini pendapat yang paling kuat Allah Taala hukumnya diharamkan, yaitu hukum asalnya tidak sah jual beli kecuali pemilik barangnya ridho. Kalau pemilik barang tidak ridho berarti kembalikan akad jual belinya batal. Namun kalau pemilik barangnya ridho berarti tidak ada masalah. Ini wallah taala pendapat yang paling pendapat yang paling kuat. Kemudian yang kelima, syarat jual beli yang kelima, ayakunal makudu alihi makduron ala taslimihi. Barang yang dijual itu mampu untuk didapatkan secara pasti. Namun kalau tidak mampu didapatkan, misalkan saya itu punya sapi, tapi kabur nggak tuh ke sapinya ini. Sudah saya jual aja sama kamu ya Berapa jualnya? Oh murah aja dua juta wis. Oh, kamu cari sendiri wis. Loh saya, saya carinya di mana kan gitu loh. Ya kan? Cari kemana bingung saya. Waktu saya itu punya merpati terbang nggak atau nggak pulang-pulang. Sudah saya jual sama kamu. Berapa? Udah murah aja 100 ribu wis. Loh saya dapat bisa dapat nggak kan gitu loh. Saya nggak dapat ini untung-untungan seperti ini. Kalau untung masya Allah saya dapat bagus. Namun kalau nggak dapat, lah ini hukumnya tidak dibolehkan jual beli seperti ini. Harus mampu didapatkan secara pasti. Kemudian yang terakhir syarat jual beli al mabi'u wa tamana ma'lumaini yaitu barang dan harganya itu pasti dalam akad jual beli itu pasti harganya sekian kemudian barang uh, uangnya sekian pasti kalau akadnya tidak pasti maka tidak sah akadnya tidak pasti, maka hukumnya tidak seharus pasti jelas. Akadnya sekian, anunya sekian, semuanya pasti dari awal akad. Ini baru dibolehkan. Kalau tidak pasti dari awalnya, ini tidak dibolehkan sama sekali. Ini syarat yang syarat-syarat jual beli yang terakhir yaitu ada enam syarat dalam jual beli. Kemudian mukadimah yang kesembilan ini masalah-masalah penting yaitu dibahas panjang lebar oleh para ulama yaitu bagaimana kalau jual beli lewat media-media umum yang sekarang berkembang pesat media-media ini lewat komputer, internet, demikian juga lewat macam-macam antara lewat apa telegram atau lewat telepon atau yang lainnya. Saya jual barang tapi lewat telepon. Siapa pembelinya? Orang Amerika sana. Tidak dalam satu majelis kan berarti kan? Tempatnya berbeda jauh sekali. Demikian juga lewat internet misalkan, jual beli lewat internet dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Maka Lajnah Daima membuat masalah ini yaitu berfatwa dalam masalah ini. Inti dari fatwa beliau panjang, inti dari uh, komite fatwa kerajaan Saudi Arabia. Intinya Allah taala media-media yang berkembang pesat di zaman sekarang ini seperti internet, demikian juga dan yang lainnya fax, telepon, HP dan yang lainnya. Bagaimana jual belinya? Jual belinya dalam masalah ini wallahu taala hukum asalnya dibolehkan selama tidak ada saling curang di antara mereka dan yang lainnya. Hukum asalnya tadi sanggah, yaitu tidak satu majelis. Pembelinya di sini, penjualnya di sana jauh. Seperti ini walau dalam hukum asalnya jual belinya disahkan. Yaitu jual belinya boleh. Saya belum mereka mengatakan fathihah halati dalam kondisi seperti ini yaitu dengan surat lewat telepon atau lewat perantara misalkan saya ngirim orang sebagai delegasi saya atau lewat internet dan yang lainnya yang akidul abdu inda wusulil ijabi maka hukum akad jual belinya dibolehkan selama apa selama memang akad jual beli itu dibangun di atas sesuatu yang jelas namun kalau ada sistem bohong dan yang lainnya itu juga kuat dari kaidah-kaidah tadi yang kita sebutkan. Namun di sini tidak masuk yaitu kaidah berbeda majelis tidak boleh kata beliau, kata kata Lajnah Daimah ini mengatakan annal qawaid sabiqah. Kaidah-kaidah yang telah kita jelaskan tadi yang di atas yaitu masalah-masalah jual beli dengan sistem yang baru model seperti ini la tashmulun nikah tidak boleh masuk dalam perkara pernikahan. Contohnya ini saya menikahkan orang, namun laki-lakinya itu masih kuliah di Amerika sana. Perempuannya di sini. Akhirnya apa? Akadnya lewat telepon dan yang lainnya. Walaupun masalah ini masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama, namun wallahu Taala dalam masalah ini kata lajnah daimah hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian juga kenapa? Karena nikah itu harus ada wali dan saksi. Harus ada wali dan saksi. Saya pernah dulu ada orang Yaman, ma oh, mahasiswa di Yaman orang desa, nikah tapi lewat telepon. Dia belum pernah lihat ahwatnya, lewatnya internet dan yang lainnya. Akhirnya akadnya lewat telepon di Indonesia walimahan, tapi nggak ada laki-lakinya. Adanya cuma teleponnya saja. Ditelepon, yo saya akan terima di selesai. Akhirnya apa promonya dikirim ke Yaman, dipaketkan ke Yaman sendiri. Sampai di Yaman gambarannya seperti di foto umur cantik, masya Allah itu. Diaman langsung sedih, aduh kok promonya kayak gini aslinya tuh. Akhirnya apa beda dengan foto aslinya. Ini banyak terjadi seperti ini, yaitu kasus-kasus kayak gini banyak sekali. Maka dari itu, tidak kaidah-kaidah seperti ini tidak boleh digunakan untuk pernikahan. Demikian juga tidak boleh untuk surf. Perhatikan di sini. Untuk surf apa surf itu tadi? Tukar menukar uang sama uang. Contohnya saya punya uang dolar di sini 100 dolar. Ada teman mau beli uang dolar saya tapi di sana jauh. Saya beli ya, ya udah berapa harganya 1 juta. Nah ini tidak dibolehkan kalau sama-sama uang. Kenapa? Karena kalau menukar uang dan uang harus harus takobut, yaitu saling menerima dan mengambil barang dalam satu majelis. Kalau jauh jaraknya berarti tidak ada namanya takobut, serah terima langsung. Padahal apa? Kalau jual barang-barang yang masuk dalam ribawi seperti emas. Saya beli emas sama-sama emas misalkan. Uang sama-sama uang harus di majelis itu serah terimanya. Kalau diundur, sudah saya beli emas ini ya, saya beli dengan emas saya tapi masih di rumah. Ya wes, kita selesai akad jual belinya selesai. Namun emas saya masih di rumah, belum ada serah terima di sini, maka hukumnya batal, tidak dinamakan jual beli. Demikian juga uang. Saya misalnya mau beli uang seseorang. Aduh, saya uang masih tinggal di tinggal di rumah satu juta. Tapi saya beli ini, saya beli sekarang ya, saya beli satu seratus dolar. Lalu ya, terus kapan bayarin nanti? Saya pulang dulu satu jam lagi nanti saya ambil. Nah, ini tidak ada namanya takabut yaitu terserah terima dalam majelis ini berarti apa? Berarti jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena sorab ini harus antara uang dan uang. Demikian juga dalam masalah-masalah ribawi ini harus takobut serah terima di majelis langsung. Kalau tidak maka tidak sah. <coughs> Jadi ini mukadimah yang ke-9, mukadimah yang terakhir yang ke sepuluh Ini masalah penting juga yaitu diistilahkan oleh para ulama dengan nama Nazul Milkil Khos, uh, khos uh, Nazul Al Milkil Khosi lil Maslahatil Amah. Maksudnya gini, kalau seandainya pemerintah dia mau bikin jalan, akhirnya apa harus membeli tanah kan? Nah, boleh nggak saya ambil tanah-tanah milik warga masyarakat untuk pembuatan fasilitas umum? Ya kan? Seperti bikin untuk masjid atau bikin untuk yang lainnya. Padahal apa? Di situ ada paksaan harus kenapa? Karena kan kita kalau seandainya satu jalan ini semuanya orang jual tanah, kecuali di tengahnya tidak mau jual tanah, terjadi nggak jalannya? Ya mungkin apalagi jalan tol, motor tol miring kayak gini kan nggak mungkin. Berarti apa? Pemerintah memaksa di situ kepada masyarakat untuk menjual. Nah, pertanyaan di sini paksaan kepada orang untuk menjual barang. Kenapa? Yang memaksa ini adalah pemerintah. Ini sah atau tidak? Jual beli model seperti ini yaitu terjadi paksaan dalam jual beli pemerintah. Kenapa? Karena untuk masalah umum. Seperti pemerintah Saudi Arabia misalkan. Di Masjid Nabawi, masjid Al Haram itu hotel penuh. Kalau tidak dipaksa sama pemerintah tidak mungkin bisa dilebarkan masjidnya kan. Akhirnya kok dipaksa sama pemerintah untuk jual namun dengan harga yang tinggi. 10 kali lipat dijual sama uh, dibeli sama pemerintah. Setelah itu oh, dirobohkan semua hotelnya dibangun dilebar terus seperti ini. Namun di sini ada namanya paksaan. Yaitu pemerintah maksa kepada masyarakat untuk menjual barangnya. Lah sah nggak jual beli model seperti ini? Maka Lajnah Daimah pun membuat kesepakatan yaitu dalam fatwa mereka. Maka mereka mengatakan yaitu la juzu nasu mulkiyatil iqari lil maslahatil amah tidak dibolehkan mengambil harta pribadi untuk maslahat yang umum, yaitu pemerintah untuk membuat masalah yang umum seperti jalan, seperti masjid dan yang lainnya masalah-masalah umum. Illa bisyurut kecuali dengan syarat-syarat. Kalau ini dipenuhi sah, kalau tidak dia ya sah syarat-syaratnya ini. Yang pertama, ayyakuna nas'ul iqari muqabala ta'widin fawriyin adilin. Yang pertama, harus mengganti dengan uang dengan uang yang pas. Tidak boleh kurang. Contohnya misalnya gini, tanah ini standarnya harganya berapa? Harganya satu meternya misalkan 100 ribu. Yo berarti harus dihitung sesuai dengan harga pasarannya. Kalau ditekan masyarakat harus gini, harus. Kalau nggak dipenjara. Nah ini hukumnya haram, tidak dibolehkan sama sekali. Kalau pemerintah Saudi Arabia tidak menjual atau membeli barang atau fasilitas umum seperti hotel-hotel itu, mereka namanya bukan ganti rugi, namun mereka ganti untung jadi hotel misalkan keuntungannya berapa selama berjalan sekian maka kalau dibeli 10 kelipatan keuntungannya 10 kali lipatnya bukan apa bukan ganti rugi nah yang berjalan di masyarakat kita ini ganti rugi sehingga apa pemilik barang tetap rugi nggak rugi ya kan mau diganti ruginya bukan untungnya kan rugi kan itu nah itu Nah, kalau seperti ini tidak diberikan. Kalau ada sistem kerugian pemilik barang, maka hukumnya tidak sah. Syarat yang kedua, ayyakuna nazi'uhu waliyal amri au naibahu. Yang kedua, yang dibolehkan memaksa itu adalah pemerintah atau jajaran pemerintah yang sudah diberikan wewenang. Contohnya seperti uh, eh, pamong praja misalkan, ya kan? Yang dia memak misalkan apa dia bertugas seperti atau yang lainnya ini sudah diberikan izin, maka seperti ini boleh kalau memang dari pemerintah, namun kalau tidak pemerintah, perusahaan, misalnya dan yang lainnya, apalagi preman rebutan tempat parkir, misalnya sapi berkelahi dan yang lainnya, ini tidak dibolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, ayakunan nas'ulil lil maslahatil amah yaitu memang barang tersebut itu digunakan sesuatu yang umum, bukan milik pribadi. Namun masalahnya kembali kepada masyarakat umum. Seperti apa? Seperti kal kaljusur, seperti membuat jembatan, waktu ruki, demikian juga seperti jalan, kal masjid, demikian untuk masjid. Maka semuanya dibolehkan. Kenapa? Ini manfaatnya untuk umum, bukan untuk bukan untuk pribadi. Kemudian syarat yang keempat, Allah ya'ulu Allah ya'ul al-iqaru al-manzu'u min malikihi ila tawdhibihi bil istithmal amal. Syarat yang keempat, tidak boleh barang ini yang dibeli, misalkan kita mau rencananya dulu mau bikin jalan. Akhirnya beli rumah-rumah yang di situ misalkan. Rupanya nggak jadi dibikin jalan, namun dibuat investasi pemerintah misalkan. dikontrakkan dan yang lainnya, maka hukumnya tidak dibolehkan harus kembali kepada tempat tujuan asalnya, tidak boleh untuk investasi pemerintah. Yaitu barang milik orang umum untuk pribadi kemudian dipaksa dibeli sama pemerintah, namun untuk investasi pemerintah bukan untuk kemaslahatan umum, maka seperti ini hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian para ulama ini mengatakan wa ini tah wa ini tah wa ini ikhtalat hadis syurut kalau seandainya syarat-syarat ini satu hilang maka hukum jual belinya tidak sah sama sekali. Ini mukodima mukodima yang penting untuk mengetahui kenapa karena permasalahan-permasalahan ini nanti kita tidak membahas dalam masalah jual beli atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar sehingga saya sebutkan dari awal supaya kita paham. Baru kita akan masuk hadis-hadis bagaimana faidah-faidah di sini. Kita akan masuk pada pembahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Hadis yang pertama, hadis yang pertama belum membuat bab namanya babu syurutihi wa ma nuhiya anhu bab syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang dilarang dari jual beli nanti akan disebutkan jual beli yang dilarang itu apa saja akan disebutkan dalam hadis-hadis banyak sekali hadis yang pertama yang belum disebutkan beliau mengatakan an abi an rifa'ata ibni rafi'in radhiyallahu anhu dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu semoga Allah taala meridhai beliau anna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayyul kasbi atyab apa usaha apa yang paling baik atyab yaitu usaha apa yang paling bersih dan paling baik maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabda qala amalur rojuli biyadihi amalan seseorang dengan tangannya yang paling baik wa kullu bai'in mabrurin dan setiap jual beli yang bersih, yang baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dua, yaitu pekerjaan yang paling baik itu apa? Rasulullah SAW menyebutkan dua. Yang pertama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya langsung. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang bersih Rawahul Bazzar wa sahahahul Hakim. Dikeluarkan oleh Imam Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi Ibnu Hajar itu mesti menyebutkan siapa yang mensahihkan. Sahahahu siapa ini ini sebutkan semuanya. Hadis ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala yaitu dari seorang sahabat namanya Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu dan Rifa'ah bin Rafi ini seorang sahabat Ansori dia juga ikut perang Badar dan yang lainnya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beliau tetap masih berjihad dan yang lainnya. Sampai akhirnya ketika terjadi pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dan pasukannya, demikian juga dengan Muawiyah dan pasukannya dalam perang Siffin dan Jamal, maka Rifah ini bergabung dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin dan perang Jamal. Padahal para sahabat zaman itu banyak, namun sahabat yang ikut berperang kata Imam Ahmad tidak lebih dari 30 orang. Semuanya kemana? Semuanya melarikan diri. Kenapa? Karena perang fitnah antara kaum muslimin. Perbedaan pendapat istihadiah. Dan Rifah ini meninggal dunia di awal-awal zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Rifa ini mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalur rojuli biyadihi. Ketika sahabat ini mengatakan ya Rasulullah, pekerjaan yang apa yang paling baik? Ini menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu perkara yang harus dikerjakan oleh manusia di dunia. Tidak bisa dilepaskan kita dari pekerjaan yang ada. Namun pekerjaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik pun bermacam-macam tingkatannya. Ada yang paling baik. Sehingga bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi di dalamnya. Maka sahabat ini pengen tanya apa pekerjaan yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, amalur rojuli biyadihi. Seseorang mengamal seorang laki-laki rojul itu seorang laki-laki. Namun para, para ulama mengatakan demikian juga perempuan. Berarti kalau perempuan bekerja baik nggak? Baik selama tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan sama syariat. Yaitu amalur rojuli biyadihi. Seorang laki-laki bekerja dengan tangannya. Wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang bersih. Kata para bay'in mabrur. Yaitu jual beli yang bersih. Ini menunjukkan berarti apa jual beli itu merupakan pekerjaan yang paling baik. Namun selama jual belinya itu bersih. Yaitu bersih apa? Bersih dari sumpah-sumpah palsu, untuk apa? Untuk melariskan dagangan yang biasanya sumpah palsu ini. Demikian juga dari curang dan yang lainnya. Kalau bersih jual belinya, ini menjadi pekerjaan yang paling baik jual beli itu. Pekerjaan yang paling baik. Dan kalau kita lihat di sini, pertama Rasulullah SAW mengatakan amalur rojuli biyadihi. Seseorang mengerjakan dengan tangannya wa dan jual beli yang bersih. Wow di sini dan itu apakah menunjukkan tertib? yaitu yang paling utama, paling baik itu adalah seorang bekerja dengan tangannya. Demikian juga yang kedua, tertibnya yang kedua adalah setelah itu jual beli atau semuanya sama, maka ini pun para orang berbeda pendapat. Jadi intinya, kalau orang ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Maka para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat, hilangnya panjang. Untuk menetapkan secara pasti apa sejual beli yang paling baik ini, para ulama berbeda pendapat Pendapat yang pertama, kata Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi belum mengatakan pekerjaan yang paling baik itu adalah az-ziraah. Cocok tanam menjadi seorang petani. Mengapa? Cocok tanam itu pekerjaan dengan apa? Langsung dengan tangan kan, menanam, kemudian membaca sawah dengan tangannya langsung. Berarti para ulama, eh, eh, Imam Mawakili mengatakan yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya. Apa maksudnya pekerjaan seseorang dengan tangannya ini? Maka belum mengatakan yang paling utama adalah azbiroah, yaitu orang langsung cocok tanam. Kalau Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, beliau juga sama mengatakan bahwasanya ziroah, maksudnya bahwasanya pekerjaan yang paling baik itu seseorang bekerja langsung dengan tangannya namun apa yang paling baik beliau mengatakan yang paling utama adalah ziroah yaitu bercocok tanam. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan pekerjaan yang paling baik itu adalah al-ghanimah. Ghanimah yaitu perampasan perang dari harta orang kafir. Kenapa kata beliau? Fahuwa maksabun nabi. Karena ghanimah itu adalah pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu harta yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menjadi seorang nabi yang ada peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pekerjaannya apa? Tidak punya pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan rizki oleh Allah Taala dari seperlima dari ghanimah yang ada, humus. Fa inna lillahi khumusahu bagi Allah humusnya lima persennya, ah, lima, lima bagiannya Lima bagian itu bagi Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, berarti kalau Rasulullah SAW saja pekerjaannya atau rizki yang beliau dapatkan untuk beliau sendiri dan keluarganya adalah berjihad, maka beliau mengatakan jihad itu adalah yang paling utama, yaitu ghanimah yang didapatkan dari jihad yang paling utama. Kenapa? Karena di dalamnya i'la'u kalimatillah. Di dalamnya ada bukan berarti kita mendapatkan harta saja, namun di dalamnya kita bisa menjunjung tinggi agama Allah Taala dengan cara berjihad ini. Namun bagaimana pendapat yang paling kuat? Khilafnya panjang dalam maksudnya panjang sekali. Pendapat yang paling kuat setiap orang itu berbeda-beda. Kalau memang orangnya itu pinternya dalam sesuatu tanam, apa pekerjaan yang paling baik? Ya bercocok tanam, bertani. Yang penting apa? Yang penting jujur dan tidak ada syarat apa sesuatu yang diharamkan di situ. Kalau memang orangnya itu pintarnya berdagang, apa yang paling baik? Berdagang. Kalau orangnya itu pintar membuat perusahaan, membuat ini baju dan yang lainnya, yang paling bagus apa? Ya seperti itu. Semuanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Maka kata Imam Abdurrahman bin Nasr Asadi beliau mengatakan ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang pekerjaan dunia yang paling baik itu apa? Maka beliau mengatakan humfat manfaat dolat ziroah. Ada sebagian ulama yang lebih mengutamakan cocok tanam. Ada yang mengutamakan perdagangan, ada yang mengutamakan uh, membuat perusahaan, bikin baju dan yang lainnya. Maka kata beliau wa ahsanu mayuqal. Yang paling baik pendapat yang paling baik dalam masa ini annal afdhal likulli ahadin ma yunasibu halahu. Yang paling utama bagi setiap orang itu yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi apa saja sesuai dengan kondisinya, orang bekerja sesuai dengan bidang yang ditelatani eh, sama dia itu yang paling baik. Yang penting selamat dari sesuatu-sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua pembahasan panjang nih. Penting hadis yang kedua ini penting sekali. Karena langsung masuk dalam jual beli yang diharamkan oleh Islam. Hadis yang kedua, kata beliau kata Imam Ibnu Hajar, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu semoga Allah Taala meridhai keduanya yaitu kepada Jabir dan bapaknya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi. Yaitu beliau yaitu Jabir ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika penaklukan kota Mekah. Dan Mekah itu kapan ditaklukkan? Ditaklukkan pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ditakukan pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah ditakukan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. di Makkah Rasulullah SAW alaihi di Makkah berkhutbah yaitu beliau berbicara dalam khutbah di Makkah ketika menaklukkan kota Makkah. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khomer. Satu. Wal maitati dan bangkai. Wal khinziri dan babi. Wal asnami dan patung. Berarti yang diharamkan dalam hadis ini empat. Fakila maka ditanya, Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah. Wahai Rasulullah Shallallahu bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, lemaknya? Fa'innaha tutlabiha sotun Karena lemak ini digunakan untuk menjadi cat bagi kapal Yaitu supaya kapal itu tidak masuk ke air Maka dicat dengan lemak-lemak seperti ini Waktu dahulu bihal julud Demikian juga untuk menjadi krim bagi kulit. Zaman sekarang sudah banyak krim. Kalau zaman dulu mungkin dari itu Wayatas bihubihan nas demikian juga untuk menyalakan lampu. Yaitu lampu dari api itu minyaknya dari lemak ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la huwa haram. Tidak, itu adalah sesuatu yang haram. Thumma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inda dalika. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qatalallahu al-Yahud. Semoga Allah Ta'ala memerangi orang-orang Yahudi Innallaha lamma harrama alaihim syuhuma'a karena Allah telah ketika mengharamkan kepada mereka lemak-lemak bangkai jambalu maka mereka tidak memakannya namun membuat suatu benda terbuat dari lemak ini dibuat apa dibuat apa summa ba'uhu kemudian dia jual benda tersebut fa'akalu samanah kemudian dia makan harta dari sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram tidak diberi makan. Ketika Allah telah mengharamkan bagi mereka syuhum, yaitu syuhum itu lemak binatang, akhirnya mereka nggak makan, namun mereka proses menjadi suatu benda, jual, lah mereka makan dari hasil penjualan itu. Muttafaqun alaih hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih itu istilah mayoritas para ulama menggunakan yaitu sebuah hadis yang Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan semuanya dengan satu sahabat. Nah, perhatikan, bedakan antara lafaz muttafaqun alaih dengan hadis as-sahihaini. Akhrajahuma atau akhrajahu fi sahihaini. Dikeluarkan keduanya Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Beda dua lafaz ini. Lafaz yang pertama muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz Bukhari Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Apa bedanya? Sebagian ulama mengatakan kalau muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim satu lafaznya dan sahabatnya yang mengeluarkan. Namun kalau sahabatnya berbeda, terkadang satu lafaz hadis sahabat dari Anas, sahabat dari Jabir bin Abdullah dari ini. Lah, kalau Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Imam Muslim dari Jabir, ini tidak digunakan lafaz muttafaqun alaih. Bisa dipahami ya? Mutafakun alaihi itu kalau sahabatnya sama, itu dinamakan mutafakun alaihi. <clears throat> Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, menjelaskan tentang jual beli yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan empat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa Rasulahu harroma. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya harroma saya tanya dalam bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab. Kalau fa'ilnya itu dua, Allah dan Rasulnya kan huma kan? Berarti harroma atau harroma. Nah, harroma kenapa? Alif. Sebagai fa'ilnya pengganti huma Allah dan Rasulnya. Namun alifnya di sini nggak ada. Innallaha wa rasulahu harroma. Tidak ada alifnya. Maka para berbeda pendapat membuat solusi dalam hadis ini. Sebagian mengatakan Coba kalau di matanya itu ada nggak? Ada alifnya nggak? Haromaya nggak ada kan? Padahal Allah dan Rasulnya dua huma. Tapi kenapa nggak ada alifnya? Maka para ulama mengatakan maksudnya yang mengharamkan itu siapa? Allah tapi Rasulullah yang melanjutkan menyampaikan kepada umatnya Rasul nggak mengharamkan sama sekali nggak tapi siapa yang berhak mengharamkan Allah cuma Rasulullah Shallallahu sebagai mubalik saja Bukan beliau yang pertama kali mengharamkan tidak, namun Rasul sebagai mubaliknya. Maka haroma ini kembali kepada Allah. Mufrad satu saja. Jadi kata sebagian ulama. Allah dan Rasulnya mengharamkan bay al khomri, mengharamkan jual beli khomer. Perhatikan di sini, dalam masalah khomer itu yang diharamkan bukan hanya yang minum. Orang minum khomer jelas, namun yang diharamkan dalam khomer itu 10 orang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lu'ina fil la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil khomri ashroh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat dalam khomr itu 10 orang. 10 orang siapa? Yaitu orang yang dari awalnya orang yang menanam. Kalau tahu dia menanamnya untuk perusahaan yang bikin khomr, menanam anggur misalkan, laknat orang ini. Atau orang yang memerasnya, atau orang yang membawanya, atau orang yang menjualnya, atau orang yang memakannya, atau orang yang makan uangnya, atau orang yang membantu, yang menulis semuanya dilaknat oleh Allah Taala. Bahkan orang yang diminta membelinya. Contohnya misalkan, saya ada teman, oh, saya nggak minum, saya udah kamu yang beli aja wes, ini tangan duit. Saya yang beli, tapi saya nggak minum. Boleh nggak? Hukumnya juga dilanat orang seperti ini. Intinya semua orang yang ikut campur dalam perbuatan yang haram, baik yang memasak, baik yang membawa, baik yang mengolahnya, baik yang bekerja di perusahaannya, semuanya dilanat oleh Allah Ta'ala semuanya. Berarti apa? Dalam masalah Homer itu yang dilanat 10 orang yang dilanat oleh Allah Ta'ala. Bukan yang makan, bukan yang makan uangnya saja. Namun, semuanya dilanat. Berarti khomer ini hukumnya haram tidak boleh. Jual beli khomer berarti boleh nggak? Tidak boleh walaupun orangnya nggak makan khomer tapi tidak dibolehkan berarti hartanya hartanya harta haram. Dan apa itu khomer? Khomer itu berarti di sini dalam bahasa Arab namanya khomer. Khomer itu penghilang atau pengkacau. Mayah rimul akal. Dinamakan khomer itu khomron. Minuman keras itu dinamakan khomer kenapa? yahrimul akal karena mengacaukan pikiran, menghilangkan pikiran. Maka dari itu dalam menghilangkan pikiran ini berkembang pesat sekarang itu zaman sekarang. Zaman dulu mungkin dari minuman saja kan yang mereka bisa membuat. Zaman sekarang dia bermacam-macam. Entah dengan pil, ekstasi, narkoba, atau dengan suntikan, atau dengan uapan, ya, kan? atau dengan apa saja, rokok, apa saja. Yang penting akal bisa hilang berarti dinamakan Homer. Baik berupa cairan atau padatan atau angin apa saja dinamakan berarti homer yang bisa menghilangkan akal. Contohnya misalnya gini, orang orang-orang ya pengen jadi preman tapi nggak punya uang mau beli homer mahal akhirnya apa dia cari ngeramu sendiri saya pernah diceritakan temen itu ngeramunya itu kotoran uh, kuda yang sudah menjamur itu ambil campur dengan spiritus dulek campur dengan Coca-Cola campur dengan bodriek nah itu dulek di situ makan itu satu minggu gila wis nah, ini dinamakan komer nggak orang ini seperti ini komer atau contohnya gini yang lebih ngirit lagi nggak usah biaya sama sekali kecubung ya kan kecubung itu kalau buahnya di sambel diulek atau di apa di keringkan dulu, kemudian diulek. Makan ini seminggu nggak akan hilang stresnya itu. Daunnya itu bisa dikeringkan, dibuat rokok tembakau sama orang ini rokok langsung liang fly kata mereka itu fly fly dan yang lainnya itu sampai ada orang satu minggu makan kecubung ini nggak hilang anehnya ada seseorang dia nggak tahu kalau itu tuh kecubung orang, orang orang Jawa datang ke pesantren mondok tempat orang-orang Jawa ini Akhirnya dia mau cari daun dimasak. Enggak tahu daun kejepuk diambil sama dia. Masak. Katanya daun ketela ini bagus ini kayak gini nih. Dimasak satu keluarga pusing semuanya satu hari itu Nah itu Berarti apa? Berarti intinya komer itu apa saja yang bisa menghilangkan akal. Yang bisa menghilangkan akal maka dinamakan dinamakan komer. Nah, sekarang saya tanya. Pertanyaan penting di sini. Alkohol itu komer bukan? Pertanyaan Penting. Karena proses dari sinilah khilaf panjang. Alkohol itu homer atau bukan? Nah, yang sering tersebar di masyarakat itu kan alkohol itu adalah khomer khomer pun diartikan dengan alkohol biasanya. Apakah alkohol itu homer Maka dalam artinya ini, wow, kalau seandainya alkohol homer tidak boleh jual beli, tidak boleh berobat di dalamnya, apalagi dimasukkan dalam tubuh manusia. Demikian juga dalam proses apa saja tidak diberikan. Namun pendapat yang paling kuat Allah taala masalah seperti ini, alkohol itu bukan homer. Alkohol itu adalah zat. Coba kalau seandainya gini, ada orang minum homer itu kan yang memabukkan kan? Minum satu gelas alkohol murni. Mabuk enggak? Bukan mabuk, mati orang ini racun, menjadi racun. Berarti apa? Ini bukan homer, bukan membuat orang itu gila, namun membuat orang mati. Khususnya hancur minum alkohol murni segini. Berarti apa? Ini bukan khamr. Ya kan? Ini adalah zat alkohol. Terkadang banyak makanan itu yang mengandung alkohol seperti tapi Ada nggak alkoholnya? Ada, tapi kurang dari satu persen. Nah sekarang tapi boleh nggak dimakan? Demikian juga contohnya misalkan uh, makan durian, kuat sekali itu kadar alkoholnya. Ya kan? Nah seperti apa orang itu membuat jus, misalkan anggur di blender disimpan dulu satu hari Enak sekali itu atau korma. Jadi sari korma itu biasanya korma dikasih air diendapkan dulu. Nah itu nanti kalau sudah mengental menyampur di situ diminum enak sekali. Itu ada kadar alkoholnya, namun belum sampai tingkatan memabukkan. Maka dari itu khomer itu makanan atau minuman yang sudah sampai tingkatan memabukkan. Lah berapa standarnya berapa persen kalau makanan dan minuman itu yang memabukkan kadar alkoholnya? Maka departemen agama atau MUI kita demikian juga Menteri Kesehatan di negara kita ini sudah menetapkan minuman yang memabukkan itu atau dinamakan dengan komer kalau kadar di dalamnya itu ada satu persen ke atas berarti kurang dari satu persen berarti belum dinamakan komer kurang dari satu persen seperti tape air tape itu airnya itu ada alat alkoholnya itu kurang dari satu persen sehingga belum dinamakan komer Nah, Menteri Kesehatan itu membuat homer itu, homer yang memabukkan itu ada tiga golongan. Golongan A itu golongan 1% sampai 5%. Contohnya bir. Bir itu masih tingkatan bawah, masih biasa. Kemudian golongan yang B 5% sampai 20%. Itu dinamakan dengan anggur. Nah, Minuman anggur itu sudah sampai tingkatan 20% ke bawahnya. Kemudian golongan C, golongan 20% sampai 2, 55%. Ini seperti biski dan yang lainnya yang mahal-mahal itu. Itu sudah sampai dengan seperti ini. Berarti intinya zat alkohol itu suatu zat dinamakan etanol. Nah itu itu zat saja. Namun kalau sudah lebih dari satu persen bercampur di suatu manak makanan dan minuman zat ini ada sekian persennya, itu baru dinamakan komers. Berarti kalau orang itu menjual alkohol boleh nggak? alkohol murni untuk minyak atau untuk yang lainnya boleh ya nggak ada masalah kenapa karena bukan bukan dinamakan bukan homer permasalahan yang kedua masalah homer ini homer itu najis atau tidak najis atau tidak kalau najis berarti tidak boleh digunakan untuk berobat apalagi masuk tubuh kita operasi mesti butuh al eh, alkohol ya otomatis bius dan yang lainnya maka dari itu pendapat khilaf para ulama panjang sekali dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat, khomer itu tidak najis. Khomer itu tidak najis. Berarti apa? Berarti orang pakai minyak wangi yang ada zat alkoholnya buat sholat boleh nggak? Nah ini kan sering ditanyakan orang minyak wanginya ada kadar alkoholnya tapi bajunya kena minyak wangi untuk sholat boleh nggak? Boleh tidak ada masalah. Kenapa? Karena khomer ini bukan bukan najis. Khomer itu perkara yang diharamkan namun tidak najis. Nah, <clears throat> sekarang gini, pertanyaannya. Kalau pertanyaan, ini pertanyaan juga sering ditanyakan. Kalau saya ngambil air aqua, <laughs> kemudian saya taruh di dalamnya alkohol murni. Satu cendok. Saya udah. Nah, sekarang pertanyaan di sini, ini sekarang menjadi khomer nggak? Pemabuk bukan? Pernah coba? Ayo. Ini harus percobaan dulu. Ini memabukkan gak ini? Ayo. Saya nggak beli bir nggak, beli aqua, tapi saya beli alkohol murni. Saya campur sedikit. Berarti kan zatnya ada berapa persen di situ alkoholnya kan? Nah, sekarang di sini ini dinamakan homer tidak? Barang seperti ini. Kalau homer berarti jual belinya nggak boleh. Homer nggak boleh jual beli. Kalau bukan Homer boleh jual beli, cuma terkadang minumnya nggak boleh kalau sampai mabukkan, merusakkan jasad. Maka di situ para ulama dalam masalah ini, atau dalam pendapat yang paling kuat, ini tidak dinamakan Homer. Barang seperti ini tidak dinamakan Homer. Dan bagaimana penggunanya? Boleh nggak kalau seandainya memang diminum? Ini tidak diminum, tapi jual belikan. Setelah itu apa? Dibuat minuman bagi sapi misalkan Oh, misalkan ada penelitian sapi kalau minum air campur dengan alkohol murni bagus gemuk nanti misalkan. Misalkan ini penemuan misalkan. Lah saya menjual barang seperti ini boleh nggak? Saya menjualnya loh. Saya berarti kan jual beli ini kan. Kalau ini komer dinamakan komer berarti saya jual belinya nggak boleh. Walaupun bukan untuk minum manusia namun minum sapi. Bisa dipahami ya permasalahannya? Allah terang pendapat yang paling kuat ini tidak dinamakan homer Contohnya lagi, orang menjual apa namanya tape apa homer tua kalau bikin tua itu kan nanti ada ampasnya itu lah ampasnya itu kalau untuk makan sapi itu cepat gemuk namanya apa ampas homer biasanya kalau minum bikin homer baik dari uh, eh, bermacam-macam lah itu fermentasinya sisanya ini loh. Apa namanya istilahnya itu? Saya sering kalau di kampung-kampung tuh beli ini. Sapi biasa cepat gemuk kasihkan makan ini. Ampasnya sisanya itu loh. Ah lupa saya namanya saya nggak apa yang namanya ya. Fermentasi dari homer, pokoknya dari homer itu sisanya. Nah itu. Terkadang kan gini, terkadang misalkan anggur, anggur itu kan di slab misalkan atau dia lu lihat ampasnya ini ini nanti airnya yang murni ini untuk mungkin homer tapi ini sisanya nih nah itu bagaimana hukumnya seperti ini oh, Allah tahu nggak ada masalah kenapa ini bukan homer buat makanan sapi dan yang lain tidak ada masalah aduh ini waktunya udah habis nih kita baru bahas mengenai homer nih <laughs> ini ada jam berapa sih Adan? 45 kita lanjut lagi sedikit. Kita lanjut lagi sedikit. <clears throat> Jadi khomer sudah jelas. Jadi jual beli khomer selama itu dinamakan khomer berarti tidak dibolehkan. Namun alkohol bukan khomer. Alkohol tidak dinamakan khomer. Wal tadi yang kedua yang dilarang dalam jual beli adalah jual beli bangkai. Bangkai itu apa? Yaitu binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Lah, binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i itu bermacam-macam. Pertama, perhatikan ini yang termasuk kategori bangkai. Itu yang pertama, binatang yang mati tanpa disembelih, baik binatang yang boleh dimakan maupun nggak boleh dimakan. Contohnya, ayam jatuh ke sumur, plum mati. Saya jual, boleh nggak? Boleh, karena ini bangkai. Itu kenapa? Matinya tanpa sembelih. Ini jelas bangkai. Baik binatang hukum asalnya boleh dimakan atau tidak. Ini kategori bangkai yang pertama. Yang kedua, binatang yang disembelih namun memang binatangnya nggak boleh dimakan. Contohnya, saya menyembelih sapi, eh sapi, meleh anjing. Saya sembelih, saya nggak makan, Tadi saya jual sama orang Kristen. yang di sini, saya nggak makan, saya misalkan cari anjing di hutan, kemudian saya sembelih, saya nggak makan. Namun kalau saya jual sama orang Kristen, mereka makan misalkan, saya boleh nggak ngambil uang ini? Padahal saya jual anjing, saya sembelih loh, anjingnya saya sembelih, sembelihnya sari, baca Bismillah lagi, ya kan? Kemudian saya jual, boleh nggak? Nggak boleh kenapa? Ini juga dinamakan bangke, walaupun disembelih. Kenapa? Binatang hukum asalnya tidak boleh dimakan. Ini juga dinamakan bangke sehingga jual belinya juga nggak boleh. Yang ketiga, termasuk kategori bangkai binatang boleh dimakan, entah boleh dimakan atau tidak, disembelih, namun yang menyembelih bukan orang muslim dan ahli kitab. Ya, paham ayam misalkan. Yang menyembelih siapa? Orang Hindu. Mereka bikin uh, seperti ini yaitu pemotongan ayam sembelih sama orang Hindu dikemasi akhirnya disebarkan ke negara-negara sampai orang muslim jual Nah, boleh nggak jual beli seperti ini? Tidak dibolehkan karena ini bangke. Maka dari itu membeli daging impor boleh nggak? Saya tanya. Ah, eh, daging impor. Contohnya misalkan ayam, ayam yang sudah kemasan. Impor. Nah, maka kita tanya dulu pendapat yang paling kuat kita tanya impor dari negara mana? Kalau dari negara Islam jelas kalau dari negara yang mayoritasnya adalah ahli kitab, Eropa, Singapura dan yang lainnya ahli kitab Kristen dan Yahudi, maka hukum asal sembilan mereka halal. Namun kalau impornya dari negara-negara yang musyrik, agamanya Hindu, Buddha atau seperti orang Jepang, komunis dan yang lainnya, maka tidak dibolehkan. Bangke jual belinya juga tidak dibolehkan. Pertanyaan yang ke atau termasuk kategori bangke yang keempat, binatang boleh dimakan dagingnya, disembelih sama orang muslim baca bismillah. Namun niatnya untuk pengagungan terhadap benda selain Allah taala. sesajen Contohnya misalnya gini, di ketika ada masalah misalkan terjadi gempa, akhirnya orang-orang membeli oh, kambing besar-besaran. Yang disodakokan sama Nyi Roro itu kepalanya saja. Ya kan? Dagingnya dibuang, saya ini dagingnya yang dimanfaatkan kepalanya saja biasanya disebarkan di lautan ya. Lihat terus dagingnya itu dimanfaatkan, dijual sama kaum muslimin. Boleh nggak jual beli seperti ini? Tapi sembelih. Orang muslim baca bismillah lagi, baca yasin lagi sebelum menyembelih misalkan. Ayo, boleh nggak seperti ini? Tidak dibolehkan. Kenapa? Kategori nanti. Udah ya. Ini mesti kita sampaikan. Mungkin hadis ini kita sambung lagi karena panjang pembahasan ini pembahasan bagus sekali hadis ini masalah nanti memanfaatkan barang yang haram seperti bangkai tapi untuk makan ternak. Boleh nggak hukumnya? Menjual barangnya dan yang lainnya. Nanti insya pembahasan pada pertemuan selanjutnya wa wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa Muhammad wa ala alihi wa wa